Caranya pertama-tama dengan menjauhkan maksiat Artinya sama sekali maksiat kita jauhi. Maksiat dengan segala macamnya, kecil maupun besar. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai iman itu berkurang dan termakan oleh suatu kealpaan atau oleh syirik atau oleh dosa-dosa. Sebab kalau itu sampai terjadi maka iman kita itu tidak akan kebal lagi iman kita sudah menjadi seperti orang yang gopok suka sakit mudah layu dan lesu kalau itu lesu maka ibadah kita lesu maka kita tidak mendapatkan bahagian apa-apa dari nurnya iman dan kekuatannya itu Naudzubillah min dalik. Kalau iman kita kuat, kita dapat memelihara rapinya Islam ini. Lancarnya pengamalan-pengamalan Islam. Di dalam rumah tangga kita dan masyarakat kita. Masyarakat yang kita hidup di tengah-tengahnya ini. Masyarakat hanya masyarakat Islam sajalah yang tidak mengamalkan agamanya dan doktrinanya. Kalau masyarakat lain semuanya pada mengamalkan ajaran-ajaran yang mereka anut. Dan yang sangat menyedihkan lagi ajaran itu adalah ajaran sesat. Kaum komunis misalnya mengamalkan apa yang ditulis dikarang oleh Karl Marx. Kaum Yahudi Jangan dikira mereka kalau berteriak-teriak dan menyuruh kaum muslimin yang bodoh-bodoh ini berteriak-teriak tentang sekularisme. Tentang pemisahan agama dari negara. Politik dari agama. Jangan dikira bahwa mereka tidak berpegangan dengan agama mereka. Mereka adalah orang yang paling gigih dan paling ngotot mempertahankan agamanya. Seribu bukti bisa kita bawa dalam hal ini. Paling menonjol bahwa negara mereka itu dinamai negara Israel itu Taurat. Simbol negara eh, bendera mereka adalah bintang Nabi Dawud. Kata mereka David Star. Itu agama. Dan mereka waktu bertempur dengan orang-orang Arab tahun 67, mereka memakai Taurat. Tiap serdadu Israel membawa Taurat di kantongnya. Kalau tentara-tentara Mesir waktu itu membawa gambar Abdul Halim, Ummu Kaltum dan gambar-gambar perempuan-perempuan penari-penari di kantongnya. Siapa bilang mereka tidak tidak berpegangan dengan agamanya? Yang tidak beragak berpegangan pada agamanya itu hanya kita saja dan kita mohon ampun dan taubat kepada Allah. Hati kita mesti menangis di saat-saat seperti ini. Khususan pada penutup akhir bulan Recep ini. Di mana kenangan-kenangan Baitul Maqdis. Di mana kenangan-kenangan umat Islam masih berporak peranda dan tidak mempunyai suatu kekuatan sama sekali. La batin wala lahir. Jadi kalau kita sembrono, maka Islam ini akan lenyap. Lenyap di tangan kita. Siapa mau Islam ini hilang dari tangan kita ke masyarakat umat Islam sekarang? Sudah jelas ini suatu yang besar artinya. Ini dosa yang paling besar. Lebih bisa dibayangkan orang senang anaknya disembelih di pangkuannya daripada Islam disembelih di hari baanmu wahai muslim. Karuan anakmu disembelih di pangkuanmu sebab itu anak suatu benda hawadif tapi kalau agama ini suatu prinsip. Agamamu adalah dinamomu. Agamamu adalah pencetus segala gerak amaliyah dan ubudiyahmu kita sebenarnya akan menjadi manusia kertas kalau agama tidak kita amalkan manusia surah gambar manusia jumlah besar tapi tidak menakutkan sebab jumlah itu jumlah di dalam tembok dalam gambar, dalam potret bukan jumlah manusia seperti ini kalau jumlah manusia seperti ini disegani orang saya kira begitu saudara-saudara. Barangkali ini tidak salah saya. Pernah saya katakan di tengah-tengah majelis ini, berkata salah satu ahli tasawuf mengatakan yang mati di dalam pagar lebih banyak daripada yang mati di luar pagar. Ingat saudara, apa itu? Mati. Roh. Kalau roh mati orangnya suara gambar. Kerangka tok. Salatnya kerangka Ya kita lihat orang ruku, orang sujud, orang mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita dengar suara takbir waktu hari raya. Tapi takbir yang tidak keluar kecuali dari bibir saja. Hatinya tidak terstruk. Jadi bukan suara hati itu. Hatinya sudah plus mati. Seperti lilin habis. Jadi kalau orang Islam ini sebenarnya kalau mau jujur ditanya, kamu ini siapa? Eh manusia yang berkeliaran. Dia kalau jujur mengatakan aku adalah lilin yang terbakar dari atasnya dan dari bawahnya. Sebentar lagi aku akan habis. Sebentar lagi aku akan habis. Aku akan diangkat oleh malaikat ke kubur. Dan tidak tahu apa yang mesti ku jawab. Saya kira manusia muslim akan menjawab kurang lebih begini. Sebab apa? Karena sembrononya kita tentang agama ini. Karena entengnya persoalan agama dalam tafsiran dan pikiran kita. Karena itu saudara-saudara, inilah yang belum tahu, siapa yang belum tahu bahwa Islam itu disirihi orang, kejar kejar orang, dimakari orang, maka ketahuilah bahwa hal itu sedang berjalan dan dengan pesatnya masyarakat muslimin Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina kafaru yunfiguna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha ثم takunu alaihim hasratan ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب artinya orang-orang yang kafir itu senang sekali membelanjakan duitnya untuk membendung agama Islam membendung tertibnya dakwah mengejar-ngejar saluran dakwah untuk diputus dan membuat kekacauan di bidang dakwah dan orang mengamalkan agama Islam itu kesenangannya. Dia mengeluarkan atas itu untuk terlaksananya itu dia mengeluarkan bondo besar. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fasayunfiqunaha. Nanti mereka akan pasti mengeluarkan itu duit, menghabiskan duitnya. Kemudian itu hasilnya apa? Hasilnya cuma kemenyesalan beraka. Jadi mereka akan sesalkan duit yang habis tanpa guna. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasra Thumma yughlabun. Dan mereka akhirnya akan terkalahkan oleh kebenaran Islam. Di saat-saat di mana umatnya sudah digerakkan hatinya untuk mengamalkan dan menegakkan kalimat Allah yang sebenar-benarnya. Walladzina kafaru ila jahannam Dan di hari kiamat mereka akan digiring ke neraka. Ma'asyiral muslimin, sekarang tentang perincian sebab-sebab lenyapnya Islam. Dan orang yang tidak mendapat bahagian, kebahagiaan orang yang tidak dapat bahagia dan kebahagiaan amalan Islam, orang yang sial untuk bicara tentang hal ini, marilah kita dengarkan dua dari tokoh ahli tasawuf. Syaqiq Al-Balakhi dan Yahya bin Mu'adz. Saudara-saudara, jadi karena hal-hal semacam yang akan disebut di dalam dektat ini, Islam bisa lenyap daripada suatu masyarakat. Dan jangan dikira saudara bahwa Islam itu tidak bisa lenyap dari satu masyarakat. Sudah dibuktikan oleh sejarah bahwa Islam lenyap di Spanyol. Islam lenyap di, di Eropa Selatan. Apa sebab? Sebab-sebabnya adalah sebagai yang saudara akan baca. Marilah sekarang kita membuka diktat yang ke-62 ini untuk mulai mendengarkan kalimat-kalimat indah daripada tokoh-tokoh ahli tasawuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Balaqi, "Zahabul Islam min arba'ah." unasun la ya'maluna bima ya'lamun ingat baik-baik yang kedua unasun ya'maluna bima la ya'lamun Allah ya Allah yang ketiga unasun la yata'allamuna ma la ya'lamun dan yang keempat unasun yamna'una nasa minat ta'allum Saudara-saudara, kalau ini empat ada di satu masyarakat Islam, maka Islam itu akan lenyap. Sudah pasti. Begitu kata Syagi Al-Balakhi. Artinya, Islam ini saudara-saudara akan lenyap karena manusia-manusia yang tidak mengamalkan apa-apa yang telah mereka ketahui. Sudah tahu bahwa ini haram diterjang. Sudah tahu bahwa ini dilarang oleh Allah, tapi tidak diamalkan. Mengamalkan selawannya daripada itu. Maaf saya mau tanya, apa saudara-saudara dari kaum ibu ini tidak tahu bahwa membuka kudung itu haram? Saya tidak percaya. Semua ini tahu bahwa membuka kudung ini haram. Tapi saudara melihat yang kudungan ini tidak yang rapi, kudungan rapi tidak sampai 20 persen. Mana yang 80? Yang 80 persen tergolong daripada unasun la ya'malu bima ya'lam. Tergantung, eh, tergolong daripada manusia-manusia yang tidak mengamalkan apa-apa yang telah mereka ketahui. Ini satu balak. Satu balak bagi manusia itu dan lebih menjadi balak bagi masyarakat. Yang kedua, unasun ya'maluna bima la ya'lam. Adanya manusia-manusia yang mengerjakan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ini umumnya kaum taklid. Kaum taklid buta. Tidak mengerti apa yang diamalkan ini. Tidak tahu apa dalilnya. Tidak tahu apa juntrungnya. Diamalkan. Kalau tepat, main lagi. Kalau salah, bagaimana? Sudah jelas dolalah, ada. Mereka tidak tahu, tidak sedar. Mereka kerjakan terus. Padahal itu haram. Ya'maluna bima la ya'lamu. Lantas akibatnya apa? Yang ketiga, unasun la yata'allamuna ma la Adanya manusia-manusia yang tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau tidak mau mengetahui apa-apa yang mereka belum ketahui. Biasanya orang yang jujur, yang baik, orang yang hidayat, kalau dia tidak tahu dia belajar. Seorang masuk keluar pasar, dagang dia tidak tahu apa hukum Islam dan tidak mau belajar bagaimana pengambilan saudara terhadap orang ini ini orang bukan fanatik ini orang sembrono dia tidak tahu bahwa yang sedang diperbuat kemarin dan ini hari dan besok ini riba jadi dia termasuk dalam satu arena riba dia tidak tahu lah kenapa dia tidak belajar dia tidak mau belajar ini musibah. Yang keempat, unasun yamna'unan nasa minat ta'allum. Kalau ada orang yang tidak mau belajar tentang apa-apa yang tidak diketahui, lebih aneh lagi adanya orang yang melarang orang yang akan belajar. Melarang orang akan mengaji. Mencegah adanya majelis-majelis pengajian. Disabot majelis-majelis pengajian ini dan dia carikan jalan supaya majelis ini tidak jadi karena empat masalah ini Islam ambruk bangun-bangunannya ini jatuh siapa sebabnya yang tidak mengamalkan apa-apa yang diketahui yang mengamalkan apa-apa yang tidak diketahui yang tidak belajar kalau dia tidak tahu dan mencegah orang belajar. Empat macam. Ini Syagigil Balakhi. Ini ahli tasawuf. Dan dia sudah membuat satu kalkulasi bahwa ini sebabnya jatuhnya kerajaan Bani Abbas. Ini sebab jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam yang sesudah mereka itu. Dan ini juga sebabnya kenapa Turki jatuh. Dan ini juga sebabnya kenapa Turki ini jatuh. Sebab, saudara-saudara, ada empat ini. Ada ulama, tapi tidak mengamalkan. Ada juhala, tidak mengaji. Lantas Islam ini, saudara, bayangkan di mana Islam ini. Kembali lagi di atas rak, di Quran, dan di dalam sisipan buku-buku hadis. Kalau sudah ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Lantas ada orang yang mengamalkan apa yang dia tidak ketahui. Lantas ada orang yang tidak mau belajar padahal dia tidak tahu. Lantas ada yang mencegah. Itu Islam sudah terang tidak berkembang, macet. Kalau macet, hancur, habis. Sebab dunia ini berputar. Roda perjuangan berputar sejarah berputar yang man, yang man, berhenti kesalib sudah di tepi dia tadi kan. begitu kata Syaqib al balhi alinnya kedua wasuila an syaqawa beliau ini lantas ditanya oleh muridnya tentang manusia yang dikatakan syaqi wa sadaqallahu al-azim wa amma alladhina syaqu fa finnar Orang yang syakawah, orang penduduk neraka. Orang syaki itu orang sial, tidak kebagian rahmat Allah. Siapa mereka itu ya syaki? Jawab mereka tiga. Yang pertama, seorang yang yurzakul ilmu ilma wa yuhramul amal. Yang kedua, yurzakul amal wa yuhramul ikhlas. Yang ketiga, yurzaku suhbatal ulama salihin wala yantafi'u minhum wala yahtarimuhum. Saudara-saudara, kemudian beliau ditanya tentang kesi kesialan seorang yang menyebabkan dia masuk neraka. Apa itu? Beliau menjawab tiga perkara. Jadi kalau ada tiga perkara ini pada satu orang, itu orang syaqi. Apa syaqi? bahasa Indonesia kok belum ada satu kalimat eh, perkataan yang terjemahannya tepat. Yani manusia itu mengerjakan sesuatu perbuatan yang menyebabkan dia sial dan masuk neraka, itu syakawa. Tiga. Yurzaqul ilma wa yuhramul amal. Diberi karunia ilmu Artinya seorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah tetapi tidak dikaruniai amal. Allah ya Mudah-mudahan kita minta selamat daripada Allah Subhanahu Diberi ilmu, tetapi tidak diberi nafsu untuk mengamalkan ilmu itu. Ya ini tadi masalah kita ini. Berapa masalah yang kita tinggalkan di belakang? Padahal agama melarang atau agama menyuruh. Tidak kita gubris. Tidak ada nafsu untuk situ. Ada lagi orang yang diberi karunia duit, harta, tapi tidak dikasih nafsu untuk bersedekah. Ini orang tidak bisa sedekah. Sebab nafsu, selera, atau hemat untuk bersedekah sudah dicabut oleh Allah. Jadi tinggal dia numpuk, numpuk, numpuk. Harta, dan menyini semua nanti menjadi beratnya dia di akhirat. Tidak sedek, jangankan sedekah yang dikatakan sedekah sunnah. Zakatnya saja tidak mau keluar. Sudah nafsunya ditarik seperti orang yang sakit keras. Saudara belikan dia sate atau saya belikan dia gulai atau apa, tidak mau dia makan. Tidak ada nafsu. Air saja dia berat mau minum air. Lah kalau sudah ke situ bagaimana? Ya ini syagi Ini orang calon neraka. Dia mesti mengerti hal ini. Kemudian yurzaqul amal wa yuhramul ikhlas. Seorang yang dikaruniai amal tetapi dicabut ikhlasnya. Sama saja. Ada yang dikasih nafsu untuk amal tetapi tidak ikhlas. Amal untuk dipuji orang. Amal untuk dikatakan wah ini orang baik. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemana itu amal? musnah, sirna. Tidak ada, tidak ada sama sekali ke apa kemanfaatnya, kemanfaatannya. Kalau kadang dia memberikan satu sedekah kepada orang, habis sedekah dia besoknya disebut. Kalau ada hal-hal yang menyebabkan dia marah, diungkit-ungkit itu. Kamu kan dulu saya kasih duit begini, kan dulu saya kasih kamu e, bantuan begini. Karena dia tidak ikhlas, sekarang dibangkit-bangkitkan, supaya ini amal diingat oleh si orang yang dimaukan tadi tanpa ikhlas itu amal tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yurzaqul amal wa yahramul ikhlas dan yang ketiga yurzaqu suhbatal ulama as-salihin wa la yantafi'u minhu ada satu orang dikaruniai yang dikatakan satu orang ditakdirkan bergaul dengan ulama-ulama yang soleh tetapi ia tidak mengambil manfaat dari mereka pun juga tidak menghormat mereka ini orang ya sudah bagaimana sudah dapat ketemu sama dokter tidak bisa mengambil manfaat dari dokter ini ya sudah saking si apesnya orang ini orang sakit kenal sama dokter yang baik dikenalkan sama Allah Taala dokter yang baik spesialis tahu-tahu ini orang tidak bisa memanfaatkan temannya spesialis ini ya kesian itu orang ini yang dikatakan sial malah bukan saja tidak di, di tidak dapat manfaat diejek dimaki teori-teori mereka di dilemparkan begitu saja di jalan dengan sinis. Saudara tentu sudah banyak mendengar orang-orang yang mengejek para aulia, mengejek para ulama. Wah ini siapa syafi'i itu keliru. Apa dia punya pikiran ini? Tidak betul ini. Dengan kata-kata begitu. Lalu akhirnya ini orang kesian. Lah dia orang alim betul. Walah dia orang wali dan soleh betul. Malah ada satu orang bilang, bagaimana orang kalau mengamalkan teori Imam Ghazali ini kan umat Islam itu badannya sak beting sak beting semua. Bagaimana bisa berperang? Bagaimana bisa melawan musuh yang begini banyak di dunia? Begitu teori mengejeknya dia, memang kalau didengar sepintas lalu ya seperti tepat betul. Tapi kalau orang tanya, lain teh yang tidak mengikut Ghazali ini perang sama siapa ini? sudah berbuat apa di dalam dunia perjuangan. Jadi sebetulnya cuma itu minallah, itu dari Allah Ta'ala. Dia sudah tidak ada nafsu untuk menghormati ulama. Seperti seorang ulama yang dikatakan, wah ini ulama, ini gini. Tidak mengamalkan ilmunya. Ya sudah sangat apesnya itu ulama. Nafsu untuk mengamalkan dicabut. Ya mudah-mudahan ya kita semua ini turun-temurun, jangan sampai termasuk golongan ini. Dan ulama itu tidak mesti ulama yang pakai jenggot, pakai serban, pakai apa tidak mesti. Saudara-saudara ini semua ini ulama dalam arti kata duawi yang mengetahui satu dua masalah sudah artinya dia tahu, dia alim. Dia wajib mengamalkan. Saudara tidak dibebaskan daripada mengamalkan apa yang telah saudara ketahui. Ibu-ibu itu tidak dibebaskan tentang apa yang dia ketahui bahwa kudung itu wajib wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin itu mesti dikerjakan itu ya. mesti diamalkan kalau dia orang tidak ada nafsu untuk mengamalkan ini saking apesnya dia orang artinya sudah dicabut selera dan nafsu untuk mengamalkan sama saja tidak mesti ulama yang sudah mawut ulama alamah tidak mesti ulama seperti kita ini juga ya itu termasuk juga mesti mengamalkan wajib jadi Inilah yang dikatakan syakawah. Lah kita nanti bertanya pada diri kita, mudah-mudahan kita tidak ada salah satu daripada eh, apa yang di apa yang diuraikan oleh Syafiq Al-Balqi dalam maksud syakawah ini tadi. Kalau tidak ada ya kita mesti syukur kepada Allah. Tapi kalau ada, setidak-tidaknya kita diwajibkan untuk menghilangkan itu semua. Sebab itu tidak bisa hilang kecuali kita berusaha mujahadah. Saudara-saudara, yang ketiga. Idza kunta la tardha 'anillah, fa kaifa ridha Aneh benar. Ini kata Yahya ibn Mu'ad. Jika anda tidak rela kepada Allah, bagaimana anda memohon agar dia rela dengan padamu? Kita tidak rela kepada Allah. Kalau kena penyakit kita seperti ngambul, marah, mengadu sana, mengadu sini. Kena musibat sedikit kita besar-besarkan. Kena kepaten atau apa kita sudah budi seperti orang belum tahu bahwa mati itu adalah sudah merupakan ketentuan. Dan kita belum puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Saya diberi oleh Allah Taala dalam keadaan begini. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Seperti tidak ngerelakno gitu, tidak tidak ngepas sama Allah SWT lalu dia bilang ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ridha apa yang kamu mintakan dari Tuhan kamu belum ridha sama Tuhan bagaimana kamu mau minta dia ridha ridha mu. jadi ridhamu kepada Tuhan ini menentukan keridhaannya mu. kira-kira ini sudah bisa dipakai sebagai kaidah Nanti sebentar lagi ya, satu bulan setengah lagi, misalnya bulan puasa masuk. Kalau saudara merasa tidak senang dengan bulan puasa, berarti bulan puasa juga tidak senang dengan saudara. Sudah anggapan begitu sudah. Nah, bagaimana kalau saudara benci sama satu orang? Apa itu orang bisa sayang kepada saudara? Kalau saudara lihat lihat wajahnya seorang saudara-saudara, wah ini orang tidak baik. Kalau sudah rohnya saudara menyuarakan begitu, tandanya itu orang juga begitu mengatakan kepada saudara. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu kata Sayyidina Ali. Hati dengan hati ini juga berbicara di waktu bertemu itu sekali mata menatap mata itu hati berbicara. Wah, orang ini berat ini. Orang ini jahat, orang ini tidak bisa digauli, orang ini ada saja ya. Begitu kita terhadap Allah. Begitu begitu kita terhadap agama Allah, begitu kita terhadap ajaran-ajaran Allah. Jadi kalau saudara mau menghadap Allah dalam sholat, saudara rasakan seperti saudara melihat kambing yang diseret ke tempat pembantaian, tempat mau disembelih. Itu juga Allah itu sholat juga melihat saudara begitu, benci melihat saudara. Apa akibatnya? Akibatnya sholat saudara tidak diterima. Man ahabba liqa Allah, Allah liqa. Ini hadis muttafaq alaih. Barang siapa senang ketemu dengan Allah, kepingin cepat ketemu sama Allah, maka Allah juga senang ketemu dia sebab ana indallani abdi saya ini kami ini kata Allah taala menurut prasangka hambaku kalau dia sangka kalau dia sangka baik aku dapat berikan dia penuh dia punya sangka kalau dia sudah menyangka bahwa ya Allah mustahil aku minta kepadamu engkau tidak mengampuni saya yakin bahwa engkau akan mengampuni diampuni oleh Allah SWT tapi kalau dia bilang wah percuma saya sudah begini tidak mungkin diampuni ya tidak mungkin sudah ada diampuni bicaralah dalam hatimu sesukamu menurut Allah nanti kamu mendapat sebenarnya dari apa yang kamu yakini dalam hati tentang Allah jadi kalau kamu belum belum rela terhadapnya tentang segala sesuatu yang dibuat itu saudara Jangan minta rela daripada Allah. Jangan minta riba. Itu sia-sia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sudah ngepas sampai dia bilang saya ini sudah tidak bisa membedakan. Saya ini akan hidup kaya atau saya hidup miskin. Dua-dua saya senangnya sama. Satu waktu aku tidak punya satu sen, tidak punya satu cuil roti, bukan satu roti, satu cuil roti. Saya senang dan kelihatannya senang seperti dia orang miliuner. Ini ridho. atau dicabut apa apa supaya kau itu seneng hati ojo ngersuloh. jangan gelisah begitu kata Nabi Muhammad SAW jadi idza kunta apa katanya dia idza kunta la tarda anillah bagaimana tasaluhu ridha anka tidak berimbang ini, tidak cocok. Yang keempat, saudara-saudara ini yang keempat ini juga salah satu daripada yang eh, perlu kita perhatikan. Kalau tadi yang atas tentang ridho, ini yang ke, yang keempat ini tentang afu, tentang pengampunan dan permohonan pengampunan. Beliau berkata, "Laisa bi'arifin billah." Laisa bi'arif man lam takun ghayatu amalihi min rabbih al-afwa. Orang itu tidak bisa dianggap mengenal kepada Allah jika belum menjadikan puncak harapannya daripada Allah adalah pengampunannya. Jadi harapan kita kepada Allah ini adalah satu. Itu top yaitu pengampunan. Baru saudara dianggap betul-betul kenal kepada Allah. So kalau kita tidak meminta maaf, tidak meminta ampun, dan kita sekarang berputar di dalam dosa seperti sekarang, kita ini belum kenal Allah. Sebab perkara persoalan dosa ini nanti akan menyantol dengan kita. Tidak bisa masuk surga Kita akan dibelenggu oleh dosa. Jadi yang bisa melepaskan itu belenggu adalah pengampunan Allah. Karenanya kita harus pertama-tama menitik beratkan segala-galanya. Perkenalan kita kepada Allah ini pertama mintalah pengampunannya. Supaya kita diampuni, supaya kita tidak ada kondelan apa-apa yang mencegah kita untuk masuk ke surganya. Jadi kalau ini belum sempurna, berarti kita ini belum tahu kepada Allah. Dan kalau Allah belum memaafi, berarti kita akan disiksa. Betul, saudara-saudara? Jadi pengampunan ini termasuk pokok, puncak. Kalau dia belum mengampuni, masih ada utang piutang, saudara akan diperhitungkan. Dan kalau sudah diperhitungkan, jatuh, saudara. Tidak kuat. Saudara masuk saja di tempat polisi kalau saudara tidak bayar pajak. Saudara diajak icir-iciran betul, tidak kuat jawab, saudara. Sebab memang betul kalau sudah diperhitungkan eh, mesti kita kelihatan kesalahan kita. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang-bidang seperti ini mempercontohkan bagaimana seorang Muslim yang memohon ampun daripada Tuhan. Beliau mengatakan, Inni la astaghfiru Rabbi fil yaumi sab'ina marrah. Saya sendiri memohon maaf daripada Allah dan ampun satu hari satu malam itu tidak kurang dari 70 kali. Nabi. Nabi sudah jelas tidak berdosa sebab dia memang dipelihara oleh Allah. Jadi maksudnya Nabi itu kepada umatnya lah dia mempercontohkan permohonan-permohonan ampun ini. Jadi kalau kamu ini kenal kepada Allah, maka kamu minta ampun. Jadi apa natijahnya? Konklusinya orang yang belum diampuni atau yang tidak minta ampun sehingga dia mati belum mendapatkan ampunan, dia pasti disiksa. Jadi bereskanlah perhitunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan permohonan ampun dan taubat. Dengan cara-cara yang dikenal oleh ahli ilmu, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi kalau saudara gunem orang misalnya, ngerasani orang, ya minta maaf daripada dia kalau dia tidak bakal marah dengan lebih marah lagi dengan kalau saudara berterus terang mengatakan saya tadi gundam saudara begini-begini semakin marah ya jangan lalu doakan saja dia doakan supaya dia panjang umur doakan supaya dia kuat iman doakan supaya dia selamat daripada godaan setan itu doa merupakan tebusan dari perasaan tadi kalau saudara mengambil uangnya orang ini belum belum perlu saudara minta ampun pada Allah bayaran dulu duitnya orang ini kalau sudah sudah membayar baru saudara mohon pada Allah ya Allah saya ampun saya minta ampun karena itu duit saya umat umat saya bersalah saya punya duit saya tidak bayar sampai kemarin saya baru bayar padahal sudah satu tahun nah, ya Allah saya mohon ampun daripadamu karena keterlambatan bukan karena belum bayar sudah dibayar baru dia minta ampun. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan pribadi terhadap Allah. Ya Allah saya punya sholat ini belum khusyuk. Saya mohon khusyuk. Adapun yang sudah-sudah saya minta maaf ya Allah. Saya terlalu digoda oleh dunia ini ya Allah. Selamatkan saya dari godaan dunia dan godaan setan ini. Ini langsung kepada Allah. Satu waktu keliru, minum, ya lantas berhenti menyesal minta maaf pada Allah itu namanya al-afu jadi ghayatu amalik fi rabbika ayyuhal insan wal ya yajib an yakun ala tidak afu dulu saudara-saudara saya kira di antara yang hadir ini tidak akan ada orang bilang saya yang tidak pernah mengerjakan dosa dan saya tidak perlu maafnya Allah. Saya kira tidak ada. Setiap semua kita ini harus mengakui dosa kecil maupun besar. Dan dua-dua itu jangan khawatir saudara. Dua-dua itu dibukakan pintu taubat oleh Allah. Dan Allah bersedia memaafkan sampai dalam hadis qudsi yang saya pernah hafal hadis itu Rasulullah SAW berkata qala Allah taala Eh hambaku Lau ataitani bi gurabil ard kalau kamu datang dengan tumpuan dosa banyak bumi ini tidak banyak dunia lalu kamu minta maaf saya akan tutup itu dosamu yang sebesar bumi ini dengan maafirat seperti itu jadi dosa sampai numpuk ini bisa diampuni oleh Allah karena itu seorang muslim tidak boleh putus asa harapanmu kepada Allah tetap minta maaf pengampunan dan terus kamu minta Baik kamu merasa ini hari berbuat dosa atau tidak merasa. Tidak menjadi soal. Maka karena itu kita habis sholat. Menurut sunnah yang ada. Kita baca astagfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa aturu ilaih. Ini dibaca tiga kali. Artinya tiap kali sholat. Jadi lima kali tiga, lima belas kali. Sudah paling minim. Satu hari satu malam kita membaca Astagfirullahaladzim Itu mohon maaf dan ampun Baik kita tadi mengerjakan dosa apa tidak Sama saja Itu harus diminta Sebab kadang-kadang dosa itu samar Kita tidak berasa Tadi kita misalnya datang ketemu orang agak kaya Lalu kita punya harapan tertumpah seluruhnya kepada orang ini Barangkali saya dapat duit dari orang ini Saya minta dari orang ini Barangkali ini orang akan belas kasihan sama saya, membantu saya, membantu pekerjaan saya. Dia lupa bahwa nanti orang itu digerakkan oleh Allah. Jadi dia ini sudah syirik khafi, ini syirik samar sekali. Ini jarang orang bisa. Nah, itu karena kita kadang-kadang tidak tutup situ, tidak waktu tidak banyak waktu untuk ijir-ijiran sampai begitu jelimet. Sudah borongan saja minta maaf saja kepada Allah. Apa sih beratnya kita? Jangan kalau sudah habis sholat kita duduk diam atau kita terus angkat kaki lari jangan tidak tidak cocok itu dengan dengan kebutuhan kita pernah saya ditegur oleh guru saya masih saya masih kecil kalau sudah sholat assalamualaikum sudah lantas kabur kata guru saya coba kamu kembali nanti ya saya masih mau baca subhanallah subhanallah habis ini kamu kembali lagi habis itu saya dipanggil kenapa kenapa kamu lari kamu tidak butuh sama Allah tidak ada kebutuhan tak kamu saya pikir-pikir betul butuh. Kenapa kalau kamu butuh kamu tidak mau duduk bersama-sama orang yang berdoa? Saya ingat ya, benar juga Jadi itu mestinya kita doa. Doa apa yang diperlukan saja. Dan tidak mesti kalau saudara tidak mau bersama-sama, saudara mengatakan Allah mantas salam, memintas salam. Tabarak dan jalalul ikram, ila akhirnya. Subhanallah, subhanallah. Kalau tidak, waktu tidak cukup 33, baca 11. Jadi 11 subhanallah 11 alhamdulillah 11 kali Allahu akbar. Jumlah 33. Dalam hadis-hadis ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca 11 11 11. Habis itu saudara mohon apa saudara perlukan? Ya Allah saya punya kerjaan tadi kok kurang sukses tolong sukseskan. Ya Allah saya sudah mau ada niat begini. Mudah-mudahan ini kau engkau berkati dan kau sembadani. Ya Allah anak istri saya akan melahirkan Tolong selamatkan dia dan jadikan anaknya anak soleh Apa saja kebutuhan kita Kalau kita ini masih memakai nama hamba Allah ya sudah terang kita butuh padanya Betul saudara? Ya kebutuhan itu bicarakan sama Allah Habis tiap sholat Dan biasanya habis tiap upacara ada persenannya Ya ini Soal itu sekarang diperseni kita Jangan saudara tinggalkan ruangan itu dulu dan lebih dulu minta Allah ini as'aluka al-afwa ini wal afiyah. Dalam beberapa ahli tasawuf memakai afwa dulu. Allah ini as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah saya mohon padamu pengampunan. Kemudian kewarasan. Siapa orang waras dosanya tidak diampuni apa perlunya kuarasa? Orang sehat dosanya numpuk masih nyantol di lauhul makku nanti perlunya apa minta oh dulu aku aku itu kalau coro jowo maaf ya sepuro kalau sudah saudara minta sepuranya Allah Taala sudah minta maaf ya. minta apa lagi minta rezeki yang murah minta kaya minta dapat mercy minta apa terserah saja ya menurut saudara punya kemauan sudah ini saudara minta dari lautnya laut sudah tidak usah ragu Saudara-saudara, diktat ke-62 telah kita komentari seperlunya. Saya nanti ingin dalam diktat ini kita betul-betul mengamalkan. Saya akan ulangi lagi dengan ringkas supaya saudara tidak lupa ya. Sebab musabab lenyapnya Islam itu empat. Adanya orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan apa yang diketahui. Adanya orang yang mengerjakan apa-apa yang dia tidak ketahui. Artinya dia tiru saja. Kalau ada anak muda gagah jalan memakai di sininya Levi's, dia terus beli baju Levi's dia pakai. Tidak tanya apa sih artinya Levi's. Ya. Itu namanya mengerjakan apa yang dia tidak tahu. Ada orang nanti jalan pakai baju tambalan, dia ikut pakai baju tambalan. Ada orang nyanyi eh, kepadamu aku mengabdi, kepadamu aku dia juga ikut. kepadamu negeri aku mengabdi, la ilaha illallah, mengabdi kepada Allah kepada negeri kota. Kalau kita mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada artinya pengabdian kepada Allah memastikan kita untuk berbuat baik kepada tanah air. Tidak ada lebih dari itu. Tapi tidak langsung kepada tanah dan air. Kita membaca ini, mengucapkan pada umum negeri seperti saudara baca Allah madini biman adai gimana ini ini orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang dia tidak ketahui yang ketiga orang yang tidak mau belajar <clears throat> tidak mau mengambil pengetahuan apa-apa yang dia tidak ketahui tentang apa-apa yang dia tidak ketahui yang keempat orang yang melarang orang mau belajar Kemudian tandanya keapesan dan kesialan manusia. Diberi ilmu, tidak diberi amal. Diberi duit, tidak diberi empat, Tidak diberi nafsu untuk empat. Diberi amal, tetapi dicabut ikhlasnya. Allah Ya Akbar. Amalnya banyak kelihatannya, numpuk. Kadang-kadang dia bangun malam. Kadang-kadang dia baca Quran sebelum sahur itu yang dikatakan wa Quran al-Fajr. Kata ahli tasawuf itu mempunyai daya tarik manusia kepada hambanya luar biasa. Kata ahli tasawuf. Membaca Quran jam 3, jam setengah 4, belum sahur itu benar-benar. Itu dayanya hebat itu. Ini orang membaca satu dua juz. Tetapi diambil ikhlasnya. Ya, rupanya ini orang baca supaya didengarkan tonggonya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis. Jadi amalnya sudah ditakdirkan oleh Allah mengamalkan ini kesian ini orang tersiksa dua kali ini. Tersiksa dengan amal orang bangun malam, sudah bangun malam, sudah melek. Tak dapat hasil daripada itu. Ini maksudnya kita ini harus hati-hati, itu saja sudah pokoknya. Lantas kita ditakdirkan kumpul para ulama, kumpul para awliya kumpul pada sulaha, nggak dapat apa-apa kan sayang eman ini tanda-tandanya orang yang apes dan sial lihat Idza kunta la tardu anillah fa Pakai tardu an? Wa kaifa tas'alu Jelas. Kalau kita mau minta Allah meridhai kita, kita lebih dulu meridhokkan hati, menyenangkan hati terhadap apa saja yang diperbuat olehnya terhadap kita. Kalau uh, eh, Sa'al bin Abdullah Tasturi berkata, "Hei, eh, kamu jadilah engkau menghadap Allah seperti mayit menghadap yang mem memandikan diri. Kamu ini harus bersikap seperti mayit menghadapi tukang mandinya." Artinya tidak bergerak sudah mayat itu kalau dibalik ke kiri, dibalik ke kiri. Tangannya diangkat, diangkat, lantas di, disedakapkan, disedakapkan, dikasih air dingin, iya dikasih air umum ya dia tidak bisa bicara apa jadi begitulah kita kepada Allah jangan ngersuloh jangan patuh jangan ini biarlah kamu ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kamu kena kecelakaan Alhamdulillah ada seperti itu yang kita baca di Ihya kemarin pagi itu orang disirami abunya tumang dari atas kotor bajunya kotor gamisnya kata apa dia bilang dia terus sujud syukur. Ditanya, eh, Riko ini kok mau sujud syukur ya apa sih? Kena apa? Iya lah, dia bilang saya ini sebetulnya merasa sak betulnya saja banyaknya dosa. Pantas saya ini masuk api. Saya ini pantas kena api. Dan sekarang saya kena abu, tidak pakai api. Kan saya mesti syukur deh. Orang yang sudah pantas kena apinya, ketahu kena cuma abunya. Saya masih wajib sujud syukur. Ini orang Riko jadi mengambil husnudzan. Ini maksudnya Allah ada hikmah. Dia ini hari jatuh dagangnya, rugi, ada hikmahnya. Terima kasih ya Allah. Ini riba. Nah, nanti sesudah itu kamu bisa bilang Allah maina nasaluka riba wal jannah. Sebab sudah sesuai. Yang keempat yaitu bukanlah seorang yang arif apabila tujuan terakhirnya belum merupakan suatu permohonan pengampunan. Saudara-saudara, inilah diktat ke 62. Ada acara berikutnya saya silakan pada saudara pengacara. Bolehkah memakai minyak wangi yang bercampur alkohol Saudara penanya yang terhormat, saya kira sudah sekian kali kita dapat pertanyaan seperti ini. Memang ada dua pendapat para ulama mengatakan. Ada yang mengatakan alkohol itu yang dinajiskan adalah yang dipakai untuk campuran minuman keras. Jadi alkohol yang ada di dalam whisky, dalam bir itu najis, haram. Tetapi alkohol yang dipakai dalam minyak wangi itu tidak menjadi apa-apa semua tidak dimaksud untuk homer dan tidak masuk kategori homer ini dianggap oleh sebagian ulama maafuan juga dalam sebagian daripada obat-obatan yang e, kelihatan ada semacam bau alkohol dan sebagainya jadi alkohol itu ada yang katakan najis ada yang katakan tidak alkohol yang diambil dari buah-buahan alkohol yang diambil buat itu itu dia pakai buat minyak wangi buat parfum dan apa tidak menjadi apa ini pendapat para ulama dalam masalah ini jadi saya kira sudah jelas ya kalau saudara merasa tidak apa mau meleh kaul yang mengatakan tidak apa-apa orang pakai alkohol dalam minyak wangi tidak apa-apa ya saudara pakai kalau saudara was-was ya jangan dipakai cari minyaknya minyak wangi bukan lotion ya bukan essence tapi minyak terserah pada saudara tinggal pilih saja pada majelis taklim yang lalu kami mendengar keterangan Ustaz bahwa zikir dengan tidak saja dua lengkap maka bagaimana yang selengkapnya yang selengkapnya kalau hati disuruh nanggapi itu zikir juga lengkapnya kalau hati diajak serta Sebab zikir itu kalau dengan lidah tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Karena itu saya katakan tidak lengkap. Karena itu kitabnya zikir tidak membawa suatu konsentrasi pikiran. Tapi kalau saudara zikir pada dunia, saudara konsentrasi. Seorang pemuda zikir pacarnya, ingat pacarnya, dia konsentrasi. Dengan hatinya sekali dia juga berbuat gitu. Dengan hatinya sekali. Tidak apa-apa saudara-saudara, kita harus memaafkan ini. Allah mati qaumi fa'annahum la ya'lamun. Tidak apa-apa, biasa saja. Kita ulat saja, dia nanti ngebut, kita juga ngebut kepada Allah SWT ya. Jangan gelisah, jangan pusat. Masalah kecil. Uh, yang maksudnya tadi itu adalah zikir yang tidak masuk dalam hati. Zikir dengan lidah. Ya memang zikir, namanya zikir. Kalau saya baca sekarang di hadapan saudara-saudara, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir. 100 kali, 200 kali zikir. Tetapi ini zikir kalau tidak nyantol dalam hati atau tidak mengajak serta hati atau kipasnya hati tidak bergerak dari zikir ini, berarti ini zikir tidak lengkap. Sudah jelas, saudara? Jadi kalau mau zikir konsentrasi dulu. Yang akan saya sebut ini Allah. Dia adalah tunggal yang kepadanya saya menyembah. Dan daripadanya saya dapat segala-galanya. Dan kepadanya pula saya nanti akan kembali. Saya butuh padanya 100%. Dia tidak butuh kepada saya 100%. Ini dulu sebelumnya. Baru nanti saudara bilang قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد masuk jadi ikut serta ini ini jelas sudah sudah ya jadi bukan tidak ada artinya tapi kurang lengkap kalau kurang lengkap ya kurang sempurna begitulah silakan ada pertanyaan lagi mempunyai kor kami tak Saudara yang terhormat, sepanjang ingatan saya, kalau saya punya kendaraan kol, saya berikan kepada orang untuk memegang itu kol, lalu saya minta e, sebagaimana kebiasaan orf, orf yang ada di negeri ini bahwa orang leponnya satu hari lima, ribu misalnya, saya kira tidak ada larangan dari syariat tentang hal ini. Tapi dia sudah menerima bahwa saya akan bekerja pada saudara dan sebagainya. Artinya kita bekerja sama lah. Kendaraan dari saudara saya kerjakan itu kendaraan, hasilnya saya berikan kepada saudara. Itu kalau ini sudah merupakan roh, saya kira tidak apa-apa. Ya artinya sepanjang ingatan saya tidak ada larangan dan Masih ada pertanyaan lain. Halo. Saudara-saudara, pertanyaan telah selesai. Marilah kita bersama-sama membaca Fatihah adu. Ini Fatihah ada hadis Nabi SAW Umul kitab lima adalah Ibunya, intinya Quran yaitu Fatihah Ini bisa dipakai orang untuk membaca eh, Minta doa sesudahnya eh, Apa saja yang dia maukan juga ma'u zam-zam lima bala Kalau saudara di tangan saudara satu cengkir air zam-zam Doalah minta apa saudara sebelumnya minum itu Ya Allah saya minum zam-zam ini supaya saya punya hati padang Minum Ya Allah saya minum air zam-zam ini supaya saya ilmunya saya tambah. Nabi SAW bersabda, lima syuribala. Untuk niat yang di yang di niat yang disengajakan oleh peminum zam-zam. Itu hadis lebih kuat daripada hadis Fatihah. Wal Fatihah, Fatihatul Kitab lima quri'at lah. Jadi Fatihah juga menurut niatnya orang yang membaca. Niat apa sudah. Nah, marilah saya ajak saudara-saudara bersama saya meniatkan membaca Fatihah sebelum tiap habis pengajian kita baca supaya ehwal eh umat Islam diperbaiki oleh Allah. Supaya umat Islam diberi kekompakan, kekuatan batin dan lahir, dijaga imannya, dimenangkan dalam perjuangannya. Al-Fatihah. الرحمن rahim مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة اغفر ذنوبنا وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة يوم إلى يوم الدين اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وحاسد يا أرحم الراحمين حسن الخاتم عند الموت يا ربنا تعرفنا بأننا Inilah bukunya yang saudara tinggal. Nanti mulut saudara akan dicium oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat. Kalau saudara membaca buku ini dengan pengertian, lalu saudara bisa tabligh dan tidak diberi bebas. Saudara tiap orang mau mesti mubalik. tabligh kepada dirinya sendiri, tabligh kepada keluarganya, tabligh untuk kampungnya, tabligh untuk masyarakatnya. Saudara-saudara, ini tugas. Dan tugas yang berat. Kenapa saudara tidak sabar? Kristianisme internasional dalam buku Le Conquête du Monde Musulman dalam bahasa Prancis yang dikarang oleh pengarangnya Châtelet. Saya ada buku itu. Dia bilang kita mesti ganyang umat Islam. Kalau negaranya makmur, kita lupakan mereka kepada Tuhan. Kita belingerkan akhlaknya seperti negeri Arab. Kalau ekonominya lemah, kita masuki dari bidang ekonomi. Akhlaknya, kalau agamanya kuat, kita rusak akhlaknya. Ini teorinya konkretkan 70 tahun ke atas sampai 90 tahun. Telaten mereka membuat satu teori begitu dan dipraktekkan. Ini sekarang wondo mereka ini. Masa saudara tidak telaten? Tidak sabar untuk menjalankan ini 3-4 tahun saja. Untuk melihat hasilnya sudah bertunas dan berkembang. Wahai pemuda muslim, inilah jalanmu. Wahai pemudi muslimat, inilah jalanmu. Tidak ada jalan lain. Kiri menyesatkan, kanan menyesatkan. Ikut ke barat, kita sesat. Ikut ke timur, kita sesat. Yang tidak sesat, kita jalan di jalan yang lempeng ini. Ihdinas siratal mustaqim. Sembadanono ini doa ihdinas siratal mustaqim dengan kelakuan yang baik. Dengan perasaan dan pengertian. Dengan bosan, dengan pengertian betul-betul bahwa saya ini muslim, ada tanggung jawab. Barat kepingin meloyokan anda, wahai pemuda muslim kalau saudara sudah loyo, mereka datang lagi. Tinggal menancapkan kukunya saja. Ke selaitan-selaitan posisi. Ini negara mesti ada pewarisnya. Mentolo saudara mewariskan ini negara kepada China, kepada Belanda, kepada Belgia, kepada Amerika. Jangan lupa, 35 tahun dahulu kita gedebukan dari front ke front, dari gunung ke gunung. Andilnya umat Islam juga besar. Andainya umat Islam besar, jangan absen. Jangan mau dia domba. Sedari bahwa ini sekarang ada rencana mengadu domba segala macam dari umat Islam mesti dicurigai supaya abri dengan umat Islam clash kalau clash yang untung PH ketiga subversi subversi dari asing ini saudara-saudara jadilah manusia yang sadar Jadilah manusia yang tekun dan takwa kepada Allah. Jangan sampai Anda merubah ini. Kalau saudara ingin kita ketemu di akhirat dalam keadaan selamat. Jangan meninggalkan sunat-sunat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rambut yang terlalu panjang tidak perlu dipakai oleh pemuda. Saudara harus tahu bahwa ada teori daripada Sartre Al-Wujudi mengatakan kita sekarang harus melaki-lakikan perempuan dan memperempuankan laki-laki. Jadi laki-laki diperempuankan dan perempuan dilaki-lakikan. Ini teori Sartre, Yahudi. Kenapa kita mesti ikut itu? Apa pantasnya seorang pemuda yang sampai pergi ke tukang pangkasnya perempuan untuk diatur? Sehingga tadi saya lihat ada beberapa orang uh, eh, kakias lari, orang anak-anak karate itu saya kira banyak perempuan itu oleh laki-laki. Demi Allah, rambutnya dari belakang perempuan.